Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul. Yang mana kitab Al-Fusul karya siapa kemarin? Al-Imam Abdul Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir Al-Mufassir Al-Mu'arrikh. Paham ya? Nah, jadi jangan sampai keliru. Kitab yang kita baca ini kitabnya siapa? Karya siapa? Al-Fusulnya ini karya Al-Imam Ibnu Katsir. Namanya Ismail bin Umar, kunyahnya Abdul Fida, gelarnya Mu'arrikh Mufassir. Mu'arrikh karena beliau ahli sejarah. Kitabnya apa? Al-Bidayah wa Nihayah. Mufassir karena beliau ahli tafsir. Kitabnya apa? Tafsir Al-Qur'anul Azim. Ma'ruf. Paham ya? Nah, tak tak, tak ulangi lagi faedahnya ya. Kemudian beliau menikah dengan seorang anak putri seorang imam. Imam siapa? Imam Abdul Hajjaj Al-Mizzi, seorang muhaddis, pengarang kitab Tahdibul Kamal, pengarang kitab Tuhfatul Ashraf. ya enggak? Kemudian barakallahu fikum, na'am kitab Tahdibul Kamal tersebut diringkas oleh siapa? al hafidh Ibn Hajar menjadi Tahdibut Tahdib, diringkas lagi menjadi Takribut Tahdib. Takrib itu. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Kemudian Beliau ini menjadi mu'arrikh karena guru beliau juga mu'arrikh. Siapa kemarin? Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Beliau punya karya kitab tebal panjang siar alamun Bala. Naam. Dan murid beliau, murid Al-Imam Ibnu Katsir, kan ada kiraah Ibnu Katsir, ya enggak? Termasuk pemilik kiraah atau bukan Ibnu Katsir? Naam, murid beliau juga memiliki karya dalam masalah Al-Qur'an. Al-Burhan fi Ulumil Qur'an. Siapa? Al-Imam Az-Zarkashi rahmatullah alaih. Nah, kita lanjutkan. Kemarin pembahasan yang kita bahas seputar nah barakallahu fikum bagaimana Rasulullah dahulu ketika masih kecil sudah diajak dagang pamannya kemana? Ke Syam. Syam itu kalau sekarang meliputi Lebanon, Palestina, Suriah itu masuk bagian Syam itu. Paham ya? Jordania juga termasuk Syam. Nah, barakallahu fikum. Saat itu ketika usia berapa tahun diajak dagang? 12 tahun. Dia ajak dagang pergi ke Syam bersama pamannya Abu Talib. Nah, namanya Abu Talib ini siapa namanya? Abu Talib siapa namanya? Abdul Manaf. Abdul Muthalib siapa namanya? Ewanam. Siapa? Syaibatul Hamdi. Jangan tertukar. Abdul Muthalib kakeknya, Abu Talib pamannya. Ini tak ulang-ulang terus biar melekat ya. Karena kita ini kan butuh pelekat-pelekat itu ya. Nah, barakallahu fikum biar melekat. Karena kalau nggak diulang-ulang kadang lupa. Nah, karena tertukar Abu Thalib, Abdul Muthalib. Wah, bingung. Abu Thalib, Abdul Muthalib siapa namanya? Abu Thalib itu kakeknya atau pamannya? Abu Thalib. Pamannya. Abdul Muthalib itu apanya? Alhamdulillah. Kakeknya namanya siapa? Syaibatul Hamdi. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Kemarin kemud eh, kemarin sudah sebutkan juga, di sana ternyata di Syam saat Abu Talib dan juga para sahabatnya berjalan nah barakallahu fikum ternyata melihat tanda-tanda kenabian. Paham ya? Naam, yaitu apa diantaranya dinaungi oleh awan. Kemana Rasulullah berjalan dinaungi oleh awan. Bertemulah seorang apa? Seorang pendeta. Eh, pendeta Nasrani, nah barakallahu fikum. Namanya siapa? Ada yang namanya Buhairah, ada yang namanya Bahirah, Wallah alam salah mengecek kebanyakan mereka menyebutkan Bahira. Mam ya? Bahira ini seorang apa pendeta Nasoro mengkabarkan kepada Abu Talib, "Ahsannya kamu balik ke Mekah lagi." Lah kenapa? Karena nanti kalau orang Yahud tahu, itu nanti dikhawatirkan apa? Dikhawatirkan akan berbuat kejelekan untuk Nabi Muhammad tersebut. Maksudnya untuk Muhammad tersebut. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Akhirnya pulang lagi balik ke mana? Balik ke Mekah. Kemudian setelah itu kita lihat lagi berikutnya. Qala al-mu'allifu asbahullah, thumma kharaja tsaniyan. Ternyata enggak lama kemudian dalam artian apa? Beliau itu bukan sekali saja ke Syam, kemudian kedua kali, thumma kharaja tsaniyan. Halaman 8 itu ya, bagian tengah bawah itu. Kemudian beliau keluar untuk yang kedua kalinya ila Syam. Kemana? Ke Syam. Syam itu meliputi Jordania, Lebanon, Palestina, Suriah. Paham ya? Untuk saat ini itu disebutkan para ulama. Naam. Kemudian pergi kemana? Ke Syam. Fi tijaratin li Khadijah binti Khuwailid. Inilah detik-detik kisah-kisah. Nah, barakallahu fikum Khadijah binti Khuwailid. Naam yang akhirnya menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Awal mulanya bermula dari perdagangan ini. Paham ya? Dari apa? Perdagangan, bisnis, kerjasama. Nah, tapi kita lihat bagaimana kisahnya biar nanti tambah Nah, barakallahu fikum, tahu. Kemudian beliau keluar untuk yang kedua kalinya ke Syam. Fitijaratin yaitu dalam dalam keadaan bisnis perdagangan. Miliknya siapa? Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Ma'a ghulamiha bersama budaknya Khadijah. Siapa budaknya? Maisarah. Ingat kan, dihafal seperti ini ya. Budaknya siapa namanya? Maisarah. Bersama Maisarah, laki-laki perempuan nih Maisarah ini. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki di sini. Paham ya? Laki-laki Maisarah. Naam. Bersama budaknya Khadijah itu Maisarah ala sabilil qirat, tapi perdagangannya dalam bentuk qirat. Apa qirat itu? Naam kerjasama, tanam modal. Paham ya? Kerjasama. Kalau qirat itu sebutan bawah itu, apa makna qirat? Nah, barakallahu fi al-mudharabah. Ya kerjasama, bisa tanam modal. Paham ya? Ngasih modal dilaksanakan sama pelaksana, hasilnya dibagi berdua. Itu namanya mudharabah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Saat itu Rasulullah nah pergi ke Syam eh dalam apa? Dengan tujuan perdagangan yang dilaksanakan apa kerjasama antara Khadijah binti Khuwailid dengan beliau. Fara'a Maisarah ma baharahu min sya'ni. Kemudian Maisarah melihat keadaan Rasulullah, nah barakallahu fikum yang membuat kagum dari keadaannya. Amanah, kemudian jujur, eh, kemudian enggak pernah menipu merasa terharu, kagum itu loh. Paham ya? Naam. Faraja'a kemudian pulang Maisarah ini akhbara sayyidatah bima ra'a. Akhirnya Maisarah mengkabarkan kepada siapa? Kepada tuannya yaitu kepada Khadijah bintu Khuwailid. Mengkabarkan bahwasanya nah, Muhammad itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, jujur, amanah, enggak pernah menipu. Ayo. Dikabarkan akhirnya Khadijah tertarik. Paham ya? Khadijah tertarik dengan Muhammad tersebut. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat sini. Dikabarkan apa yang dilihat oleh Maisarah. Faraghibat ilahi an yatazawwaja. Khadijah ternyata pengen kalau seandainya Rasulullah menikahinya. Paham ya? Usianya berapa? Usia Rasulullah saat itu 25 tahun. Khadijah bintu Khuwailid untuk riwayatnya tidak ada yang sahih, masyhurnya 40 tahun. Paham ya? Usianya bayangkan. Jadi untuk menikah itu walaupun istrinya lebih tua nggak masalah itu loh. Bukan jadi permasalahan. Yang jadi permasalahan itu nggak ada sebab, nggak ada nah barakallahu fikum alasan yang syar'i kok cerai gitu loh setelah menikah. Paham ya? Allah musta'an. Jadi perlu perhatikan Bapak ini ya. Nah, kalau cuman istri lebih tua itu nggak masalah. Paham ya? Nah, cuman kalau misalkan bisa mencari yang lebih muda ya Pak, khusus ada. Paham itu nggak harus, nggak harus ya, nggak harus. Nah, ini kisahnya Masya Allah nih ya, Rasulullah menikahi Khadijah usia 40 tahun yang masyur Beliau usianya berapa? 25 tahun. Nah, barakallahu fikum. Bukan berarti ini patokannya ya, maksudnya itu ketika beliau menikahi Aisyah berapa coba bayangkan? Eh, Aisyah usianya berapa? 6 tahun kan? Dukulnya 9 tahun. Jadi menunjukkan bahwasannya untuk masalah nikah itu sebenarnya umur itu nggak jadi patokan. Gak menjadi ukuran itu ya. Harus lebih tua, harus lebih muda itu nggak harus. Intinya, nah barakallahu fikum sama-sama cocok, clear, eh Kemudian apa? Ritual pernikahannya sesuai dengan apa? Syariat. Selesai. Kita lihat sini. Barakallahu fikum. Akhirnya Khadijah pengen kalau seandainya Rasulullah menikahinya. Lima rod, lima rojat fidalika minal khair ala jama'ahu Allah laha. Dikarenakan apa? Setelah Khadijah ini memandang. Memandang dan berharap di balik itu ada kebaikan yang Allah telah kumpulkan padanya. Maksudnya Khadijah itu pengen kalau Rasulullah itu menikahi dia. Menikahi siapa? Khadijah bintu Khuwailid. Wa kama ma yakhtur bi bashar. Dan na barakallahu fikum, nam di atas apa yang terpetik di benak manusia. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu pengin sekali kalau Rasulullah itu menikahi Khadijah itu Khuwailid ini. Akhirnya apa? Fatazawwajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa 25 sana. Akhirnya Rasulullah menikahi Khadijah pintu Khuwailid dalam keadaan beliau usianya 25 tahun. Paham ya? usianya 25 tahun menikahi Khadijah bintu Khuwailid yang masyhur, usia Khadijah berapa tahun tadi? 40 tahun itu yang masyhur. Nah, saat kami belajar di Damat saat itu, nah Syekh kami, Syekh Abu Abdurrahman Yahya bin Anil Hajuri wafaqahullah beliau mengatakan untuk membatasi umur yang 40 tahun ini nam tidak ada dalil yang sahih. Cuman masyhurnya 40 tahun itu. Paham ya? Ada pun yang 25 tahun untuk Rasulullah, na'am. Paham maksudnya? Ayo, Kita lihat barakallahu fikum Wa kana Allah Subhanahu qad sanahu wa hamahu min sigharihi masyaallah. Dahulu maksudnya apa? Rasulullah ini sejak kecilnya Allah Taala sudah menjaganya, menjaganya, melindunginya sejak kecilnya. Melindungi dari apa? Melindungi dari kotoran-kotoran jahiliyah. Wa tahhirhu min danasil jahiliyah dan mensucikan Muhammad tersebut dari kotoran-kotoran jahiliyah. Wa min kulli aibin dan dari seluruh cacat. Wa manahahu kullu khuluqin jamil dan Allah Taala berikan karunia kepada beliau seluruh akhlak yang mulia. Bayangkan itu. Rasulullah SAW sejak kecilnya sudah apa? Nah, barakallahu fiikum dikenal dengan orang yang baik, jujur, amanah. Hatta lam yakun yu'raf baina qaumi illa bil amin. Bayangkan ini. Sampai-sampai karena jujurnya, amanahnya itu, beliau enggak dikenal di kalangan kaumnya kecuali dengan sebutan amin. Bayangkan tuh. Amin apa sih? Orang terpercaya, orang amanah. Nggak enggak sembarangan ya. Rasulullah aja memilih dari kalangan sahabat itu nggak semua orang digelari amin. Siapa yang beliau pilih? Amin hadil ummah, orang yang dianggap terpercaya dari kalangan umat ini yang beliau menggelari amin hadil ummah siapa? Abu Ubaidah Ibnu Jarrah radhiyallahu anhu. Seperti itu. Jadi amin ini gelar yang luar biasa ya. Nah, barakallahu fikum orang yang amanah. Nah, lima syahadu min taharatih karena apa? Karena kaumnya itu menyaksikan Rasulullah berupa apa? nya beliau, wa hadisnya dan jujurnya ucapannya, wa amanatnya dan amanah. Kita tutup yang terakhir, hatta innahu lamma banat Quraisyun al-Ka'bata fi sanah 35 Masya Allah. Ini umur-umur seperti ini dihafal ya, diurutkan ya. Menikah umur berapa? Kemudian barakallahu fikum dibangunnya Ka'bah umur berapa? Lihat ini. Sampai-sampai ketika Quraisy ingin bangun Ka'bah, Eh, ketika usia beliau 35 tahun. Paham ya? Ketika usia beliau menginjak 35 tahun, Quraisy ini, orang Quraisy ingin apa? Bangun Ka'bah. Pertanyaannya, sebagai selingan, Quraisy kemarin siapa? Siapa Quraisy kemarin? Nah, barakallahu fikum. Berapa Ibrahim? Naam, an nadir bin Kinanah. an nadir bin Kinanah itu Quraisy. Paham ya? Nah, barakallahu semua orang Arab Pusatnya ke Adnan, kecuali Arab yang di Yaman, Qahtan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Apa kata beliau sini? Barakallahu fikum hafizakumullah. Ketika orang-orang Quraisy hendak membangun Ka'bah pada usia beliau 35 tahun, fawasalu ila mawdi'il hajar aswad. Ternyata ketika sudah bangun Ka'bah ini sampai di tempat apa? Tempat Hajar Aswad. Batu hitam dimuliakan situ ya. Kalau antum tawaf keliling Ka'bah itu kan diupayakan kalau bisa menyentuhkan itu. Itu hajar aswad itu. Batu itu sudah nggak utuh lagi gitu loh. Sudah apa? Sudah ada tambalannya. Dulunya pernah dicuri oleh orang Koromito, Sampai bertahun-tahun dicuri itu. Makanya curi dibawa ke Mesir, sampai ditebus oleh khalifah-khalifah berikutnya, dibalikkan lagi sudah enggak utuh lagi itu. Paham ya? Ditambal. Nah, barakallahu fikum itu hajar aswad. Kurang ajar ya Qaromitoh ini ya. Koromito itu ya Nah Fatimiyah ya hampir mirip dengan Syiah itulah, cuman ekstrim. Paham ya? Nah, barakallahu fikum ya. Pengikutnya siapa kemarin? Al-Qurmut ya. Gelarnya Al-Qurmut gitu ya. Nah, barakallahu fikum Allah musta'an. Kita lihat sini. Ketika sampai pembangunan tersebut sampai di tempat Hajar Aswad, istajaru. Mereka berselisih. Berselisih fiman yada'ul hajar hajar maudi'ah. Siapa ini orang yang bisa atau siapa orang yang akan meletakkan Hajar Aswad di tempatnya? Berselisih mereka. Siapa ya? Siapa ya? Siapa ya gitu. Berselisih. Faqalat kullu kabilah, setiap marga atau suku berkata, "Nahnu nadauh, kami yang akan meletakkannya." Tsumma tafaqu ala an yada'ahu awwalu dakhilin Akhirnya mereka karena berselisih, sepakat mereka yang meletakkan itu nanti adalah orang yang pertama kali masuk. Paham ya? Ternyata siapa yang pertama kali masuk ke situ? Fakana Rasulullah SAW Nah, ternyata apa? Ternyata Rasulullah SAW yang pertama kali masuk. Fakalu ja'al amin telah datang al-amin. Siapa maksudnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa radu Akhirnya mereka semuanya ridha, sepakat Rasulullah yang meletakkan batu tadi. Fa umira nam bisaubin kemudian Rasulullah merintahkan apa? Nam untuk apa? Membentangkan kain pakaian gitu. Fa wada'al hajar asfad kemudian letakkan batu tadi di wasti tengah-tengah. Jadi di ujung-ujung kain dipegang ini ya, taruh tengah batunya. Kemudian apa? Wa amara berarti amara kepada Rasulullah wa amara kullu qabilatin. Kemudian Rasulullah merintahkan setiap suku, setiap marga antar fa bijanibin min min jawani min jawanibi as-saub untuk mengangkat apa? sisi-sisi pakaian tadi diangkat. Batunya tengah tadi. Paham ya? Tsumma akhadha al-hajara fa wada'ahu mawdi'ah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengambil batu tadi dan meletakkan tempat yang sekarang apa? Kita saksikan tersebut. Paham ya? Tempat Hajar Aswad. Nah, barakallahu fikum. Ini kesimpulannya yang kita ambil walaupun pendek seperti ini faedahnya adalah apa? Rasulullah menikah usia berapa tadi? 25 tahun. Yang masyhur Khadijah usianya berapa? 40 tahun. Kemudian dibangun Ka'bah ketika usia beliau berapa tahun tadi? 35 tahun. Mereka debat berselisih akhirnya siapa yang meletakkan Hajar Aswad? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau ketika dagang ke Syam Nah, untuk yang kedua kalinya bisnis eh, kerjasama dengan Khadijah bintu Khuwailid tapi Khadijah mengirim budaknya siapa namanya di Maisarah. Nasallahu alaihi wasallam wa alhamdulillahi alamin.